Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Pembahasan terakhir mengenai kitab Naam Syarah Nadmil Waraqat yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimatullah alaih adalah pembahasan mengenai pembagian kalam. kalam ternyata secara globalnya nah pembagian yang lain terbagi menjadi dua kalam yang sifatnya insya'i sama khobari insya'i sama apa khobari itu ujung-ujungnya dua itu aja tidak perlu tamani atau nah barakallah fikum atau dikenal dengan naam eh, barakallahu fikum ard eh, dan semisalnya paham ya itu semuanya masuk dalam insya'i nanti paham ya intinya perbedaan antara kalam khobari dan insya'i apa Nah, kalau Isai? Nah, barakallahu fiikum. Jadi perbedaan Isai dan Khobari mudah sekali. Kalau Khobari itu sebuah pengkabaran. Itu bisa disifati dengan kadabta sodakta. Ja'a Muhammadun, Muhammad telah datang. Antum bisa enggak ngomong kadabta sodakta? Bisa enggak ngomong gitu? Kadabta, kamu dusta. Cocok enggak itu? Cocok. Karena khobari pengkabaran. Tapi kalau insya'i, ijlis ya akhi, duduklah kamu. Kadzabta kamu dusta. Cocok enggak? Enggak cocok. Paham ya? Insya itu seperti amr, perintah, larangan. Eh, la takhruj, jangan kamu keluar. Kadzabta kamu dusta. Enggak tepat. Apa maksudnya ya? Itu. Nah, sekarang kita baru membahas nah mengenai apa yang beliau sampaikan karena Al-Imam Al-Amriti rahimatullah alaih seakan-akan membeda-bedakan membagi yang lain dengan gitu, bagian yang lain padahal ujung-ujungnya dua saja. Qala Al-Imam Al-Amriti rahimatullah alaih Summal kalamu saniyan qad qasam ila tamanin wali 'ardin wa qasam. Kemudian kalam yang kedua terbagi lagi menjadi tamani, ard dan juga qasam. Ini pembagian yang apa? Sebenarnya tidak perlu dibagi karena ard, tamani, qasam itu masuk dalam insya'i. Nah, kita lihat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih utsaimin rahimatullah alaihi wa hadha huwa al-wajhu tsani min taqsimil kalam. Dan inilah sisi yang kedua dari pembagian kalam. Walakin al haqqa akan tapi yang benar anna hadzal baita tabi'un lima sabaq bahwasanya pantun atau puisi ini mengikuti yang sebelumnya fatamani wal ard wal qasam min qismin insya na'am tamani angan-angan wal ard permintaan secara lembut eh, dan juga qasam sumpah itu masuk dalam masalah insya ketika ada orang sumpah wallahi itu tak loh sebelumnya dikasih ya wallahi atau bilang kata kadzabta saudara boleh enggak gitu enggak boleh karena insya Kecuali kalau dia mengkabarkan wallahi anni wallahi inni fahimun misalkan. Demi Allah aku paham. Baru kita apa? Bilang sudah tahu kata kata karena ada kabarnya di situ. Tapi kalau cuma wallahi tak gitu, insya bukan? Insya. Mahfum. Nah, tamanni, tamanni itu harapan eh, atau angan-angan, paham ya? Itu juga masuk dalam apa? Masuk dalam apa? Insya juga. Nah, nah barakallahu fiikum seperti itu. Karena makanya enggak bisa nih disifati dengan atau katabta. Nah, tidak bisa dibenarkan secara langsung, tidak bisa disifati dengan benarkan, tidak pula disifati dengan apa? didustakan. Kita lihat. Nah, fala yuhtaju anna ja'alahu min wajhin akhar. Maka enggak enggak perlu, enggak butuh. Enggak dibutuhkan lagi kita menjadikan apa? Menjadikan pembagian tersebut dari sisi yang lain. Fal mu'alif rahimahullah lam yuharrir al-maqam kama yanbaghi. Maka mu'alif yaitu al-Imam Al-Amriti rahmatullahi alaih, beliau tidak apa? tidak mengetek dan meneliti. Nah, atau tidak nah barakallahu fikum meneliti pembahasan sebagaimana layaknya. Paham ya? Nah, dalam artian tidak meneliti, tidak mentahkik itu ya. Nah, tidak memilih dalam pembahasan ini dalam artian tidak meneliti nah sebagaimana layaknya. Maksudnya itu seharusnya nggak perlu lagi dibagi itu loh. Soalnya ujung-ujungnya tamani sama ard sama qasam itu masuk ke mana tadi? Insya. Nah, kita lihat wa rahimahullah ila tamannin atamanni dakhilan fil insya. Taman tamanni itu harapan angan eh, angan-angan itu masuk dalam isya. Yaqulul fakir. Misalkan ada orang fakir ngomong, "Laita limalan fa atasaddaqu bihi." Duhai seandainya aku punya harta, niscaya aku akan sedekah dari harta tersebut. Ini angan-angan bukan? Angan-angan seperti ini bisa terwujudkan enggak? Tapi fihi usur. Bisa terwujud tapi ada sisi berat atau susah. Karena tamanni sudah kita lewati ya. Angan-angan itu ada dua kemungkinan. Eh? Nah, ada angan-angan yang enam tolabul amr mustahil, meminta perkara yang mustahil terwujudkan seperti laitas syababa aidun yauman. Duha seandainya masa muda kembali sehari saja. Angan-angan bukan itu? Tapi itu terwujudkan enggak? Perkara yang mustahil. Nah, kalau ini angan-angan juga tapi perkara yang mungkin terwujudkan. Syahidnya mana barakallahu fikum syahidnya laitani malan fa atasaddaqa bihi ini kan tamani angan-angan. Hadza tamanin talabun. Tamanin sekali talabun permintaan. Ya, permintaan agar Nah, barakallahu fikum dalam artian permintaan yang apa yang sifatnya bentuknya angan-angan itu. Wa yaqulul jahil. Ada orang yang mengatakan bodoh, mengatakan la laitani alimun fa aliman nas. Dua seandainya aku ini berilmu. Niscaya aku akan apa? Ajari manusia. Bisa enggak orang berilmu itu orang ah, bodoh? Bisa enggak? Bisa tapi kan butuh perjuangan. Butuh perjuangan, pengorbanan dan juga selain ada sesuatu yang susah dan sulit. Menunjukkan bahwasanya apa? Menunjukkan bahwasanya Nah, angan-angan itu ada dua tadi itu. Ada angan-angan terhadap perkara yang mustahil, ada yang perkara bisa terwujudkan lebih berat. Hada insya'un. Fakullu tamanin fawa insya. Maka setiap tamanin, setiap angan-angan itu masuk dalam insya. Ini nggak bisa anda bilang, duhai seandainya aku punya harta, ini saya aku akan bisa tahu dari harta tersebut. Sodak kamu jujur, kamu benar. Atau kata kamu dusta, itu orang tepat. Tahu tidak? Ya? Nah, barakallahu fiikum. Wa qalu li ardin, perhatikan ard ini beda ya nanti dengan apa dengan tahdid. Nah, kalau art ini lain maknanya dengan tahdid, kita lihat. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, al-ardu eh, al-ardu bedakan ya. Kalau al-ardu sama arad lain ini. Kalau aradun eh, aradun itu apa artinya aradun? Hmm? Apa? Aradun syai'in qalil, syai'un qalil, sesedikit Paham ya? Jadi, nah barakallahu fikum atau nasib bagian. Jadi juz'in maknanya. Eh, ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Jadi katakan ara kemudian irdun kemudian ardun. Kalau ardun itu permintaan dengan cara halus. Ini nanti ardun. Kalau irdun kehormatan. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum irduhu wa maluhu wa irduhu. Paham ya? Nah, maksudnya apa? Nah, faqat asamu nah, faqat Nah, barakallahu fikum maksudnya nah seorang muslim kan tidak dihalalkan apa? hartanya, irduhu dan juga kehormatannya. Itu ird ya, irdu ya, irdun. Kalau aradun itu adalah juz'un yabi'u dinahu bi'aradin ad-dunya ya eh, bisyai'in qalilin min ad-dunya juz'in min ad-dunya paham ya apa belum bedanya nah karena ini nanti kalau enggak ada harokatnya antum bingung iya enggak tapi kalau ada antum sudah tahu siaknya apa dilihat nah kalau misalkan hadis tadi misalkan nah yabi'u dinahu nah enggak ada harokatnya ini bi'irdin atau bi'ardin atau bi'aradin kan bingung tapi kalau sudah artinya kan oh ya berarti aradun itu maknanya adalah bagian sedikit daripada nah, berarti kan Nah, syai'un qalil. Oh, berarti maknanya bacanya bi'aradin. Kalau orang baca bi'irdin minad dunya berarti apa? Menjual agamanya dengan kehormatan dan dunia. Oh ya. Kalau bi bi'ardin berarti dengan permintaan halus dari dunia. Karena orang tepat. Nah. Kita lihat barakallahu fikum. Wa qawluhu li'ardin al-ardu an ta'ridu 'ala akhika syai'an. Ardu itu maknanya adalah engkau menawarkan eh, sebuah sesuatu kepada saudaramu. Tawaran jadi kalau tawaran itu kan permintaan secara halus enggak? Tawaran. Eh? endana tawar ma'ana. Maksudnya silahkan bersama kami. Eh, tawaran enggak itu? Tawaran. Lembut. Takul ala tatafaddal indi. Silahkan. Eh? Silahkan ke rumahku atau silahkan bersama aku. Eh? Silahkan di sisiku. Ini tawaran ini permintaan enggak? Permintaan yang sifatnya halus. Nah, nanti bedakan. Hada 'ardun. Wa qalu Ibrahim alaihi salatu wasallam lil malaikah, "Ala taqulun?" Eh? "Ala taqulun?" Silakan kalian makan. Paham ya? Permintaan sangat halus ini kan? Naam. Hada aidan 'ardun. Ini juga 'ardun. Wal 'ardu huwa ma yakunu bi rifqin wa ihtiramin ya kan? 'Ardu itu semacam permintaan, permohonan. Eh? Nah, barakallahu fikum atau tawaran yang diiringi dengan apa? Rifqin wa ihtiramin dengan dengan kelemah lembutan dan juga penghormatan. Ya. Tafadhal, ya, ala tafadhal indana. Nah, maksudnya silakan sama kita. Nah, seperti itu. Wa tahdid, nah, tahdid lain lagi. Wa itu bil aksi, kalau tahdid itu lawannya. Permintaan tapi diiringi dengan apa? Permintaan yang keras dan juga mengagetkan. Ya, seperti itu. Kita lihat nanti. Wa tahdid bil aksi, ada tahdid itu lawannya. Yakunu fihi iz'adun wa quwwah yaitu permintaan yang diiringi atau tawaran atau permintaan yang diiringi dengan apa? Iz'aj, mengagetkan, wa kekerasan. Kasar rasanya kasaran itu ya. Fa idza qala laka hal la tadkhul? Hal la Nah ini pakai tahdid. Ngartikannya bagaimana? Hal la tadkhulu? Permintaan tapi keras gimana ngartikannya berarti? Hal la tadkhulu? Ngartikannya berarti? Hal tadkhulu? Ini permintaan tapi dengan keras. Oh ya? Gimana? Artinya <laughs> gimana kira-kira? Nah, ini permintaan yang keras dalam dalam artian memang dibedakan dalam bahasa Arab ya. Cuma ngartikannya kadang mirip dengan bahasa Indonesia mirip. Cuman mungkin suaranya keras gitu ya. Nah, nah barakallahu fikum. Hendaknya segera engkau masuk atau masuklah sekarang atau seperti itu. Jadi kayak ada mengagetkan itu istilahnya itu. Nah, kalau yang tadi kan eh, silahkan. Dalam artian itu istilahnya permintaan yang sangat lembut lah itu. Paham ya? Tapi kalau ini agak kasar. Suruh masuk tapi kasar itu loh. Masuklah kamu atau istilahnya silahkan kamu masuk. Jelasin dengan suara aja biasanya. Nah, Allah musta'an. Fahadu tahdidun wa talabun bisyiddatin wa iz'aj. Itu permintaan tapi diiringi dengan kekerasan dan juga iz'at mengagetkan. Wa kullun min aqsamil insya. Dan masing-masing itu semuanya termasuk apa? Termasuk pembagian dalam insya. Tidak bisa dibenarkan, eh, tidak bisa juga didustai dalam artian tidak bisa dikatakan sodakta wala kadzabta. Naam. Wa qalu wa qasamun atau wa qasam hadza aidan min aqsamil kalam. Lakin hal huwa dakhilun fil insya' atau fil khabar? Nah, qasam itu sendiri, sumpah, itu masuk dalam khobari atau insya'i? Tahu belum, itu yang jadi pertanyaan. Kalau kosam sendiri wallahi itu masuk dalam syai. Tapi kabar yang setelahnya masuk dalam khabari. Kita lihat. Al-jawab jawabannya anal qasama nafsah insya'un. Ya enggak? Bahwasanya sumpah itu sendiri, sumpah itu sendiri adalah insya. Wal muqsam alaihi khabarun dan yang disumpahi itu adalah kabar. Karena enggak mungkin kan antum bilang kesana wallahi itu tak. Mungkin enggak? Mungkin Abdullah? Hah? Wallahi itu tak mungkin enggak? Wallahi itu tak dilihat orang diam. Mungkin enggak? Hah? Misalkan antum mau mengkabarkan sesuatu, ya akhi wallahi itu, Mungkin enggak? Gitu tak? Wallahi itu orang diam. Orang enggak paham kan? Wallahi. Mungkin enggak gitu tak maksudnya? Maksudnya dalam artian ngomong, ya akhi wallahi. Ya akhi demi Allah. Orang masih nunggu setelahnya enggak? Nah, enggak mungkin. Karena Karena posisinya sekarang dia mengkabarkan. Nah, yang dikabarkan, yang disumpahi itu nanti khobari. Wallahi ini fahimun. Nah ini, muksam alaih maksudnya. Wallahi demi Allah, ini fahimun. Sungguhnya aku paham. Nah, baru dikasih kata, adapta sodakta. Apa maksudnya? faida kult, wallahi ini fahimun. Jika aku mengatakan, wallahi demi Allah aku paham, fal jumlah fiha khobarun wa qasamun. Jumlah itu, kalimat tersebut terkandung dalamnya khobari dan khobar dan juga kosam, sumpah. Wallahi hada qasamun la yumkin li ahadin an ka sadaqta wa kadzabta. Ketika ada orang ngomong wallahi demi Allah, enggak mungkin ada orang mengatakan kamu benar atau kamu bohong. Paham ya? Naam. Wa ini fahimun khabaruna. Kalau ini baru wa ini fahimun Eh, sesungguhnya aku paham, sesungguhnya aku paham. Khabarun. Walihada yasihu an yaqu an yuqal sadaqta wa kadzabta. Nah, kalau ucapan ini fahimun, sesungguhnya aku paham, itu baru bisa sesungguhnya aku paham. Kadzabta, kamu bohong. Allah Subhanahu wa taala, "Shadaqta kamu benar." Paham ya? Karena khabari. Naam. Faqala mu'allif qasam yuridu bihi sighatul qasam. Yang diinginkan beliau ini qasam adalah adalah bentuk qasam, sumpah sendiri. Wallahi wa billahi wa tallahi. Paham ya? Huruf qasam ada berapa? Tiga tadi itu. Wallahi wa billahi wa Naam. Termasuk huruf jar enggak? Bukan? Termasuk huruf jar kan? Termasuk huruf jar aslinya. Cuman kenapa dipisahkan barakallahu fikum karena nah tiga-tiganya itu apa eh, karena yang namanya kosan sumpah itu tidak dipakai kecuali dengan tiga huruf itu aja. Paham intinya? Al waw wal ba wa ta itu. enam. Boleh enggak digabung langsung wallahi wa billahi wa tallah? Bisa. Paham ya? Boleh enggak bersumpah dengan Al-Qur'an? Wal Qur'an gitu. Demi Al-Qur'an, aku enggak bohong. Eh? Boleh? Nah, kok bisa? Apa ah, boleh? Demi Al-Quran aku nggak bohong. Atau demi Allah itu. Yang yakin. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak dulu? Wal Quran ya akhi wal wal Quran aku gak bohong. Demi Al Quran aku gak bohong. Boleh? Kenapa boleh? Ya karena Al-Qur'an kalamullah sifat min sifatillah azza wajalla. Qaf wal Qur'anil Majid. Sumpah nggak itu? Sumpah, nggak masalah. Ram. Kalau sumpah itu dengan nama Allah taala langsung atau dengan nama-namanya nggak masalah. Warrahmani nggak masalah. Nah. Wala yuridul muqsam dan tidak menginginkan atau bukanlah yang diinginkan itu adalah muqsam alaih yang disumpahi. Fahuwa min aqsamil insya maka kosam itu sendiri bentuk kosam atau alat kosam itu atau dengan susunannya itu wallahi wa billahi itu termasuk apa jenis-jenis insya. Paham insyaallah ini ya? Nah, barakallahu fiik. Khulasahnya insya sama nah barakallahu fi khabari tadi khulasahnya. Adapun berikutnya masalah majaz dan masalah hakikat insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang yang kesimpulannya laisa hunaka majazun la fil kitab wala fis sunnah wala fil lughatil arabiyyah wa innama yuqal uslubun min asalifil arab di sana tidak ada kulasannya kesimpulannya berdasarkan pendapat yang kuat Islam Mutaimiyah dan juga Imam Syafi'i rahmatullahi tidak ada majaz tidak dalam Al-Qur'an, tidak dalam As-Sunnah, tidak pula dalam bahasa Arab. Yang ada itu uslub nasal bin Arab. Gaya bahasa orang Arab itu ada. Nah, paham ya? Walaupun kelihatannya kok ana was'alil qaryata itu was'al ahlal qaryah. Naam, memaknanya seperti itu, tapi itu kembali ke majaz atau hakikat? Hakikat. Hakikat secara uruf, adat istiadat kalau orang dengar Bertanyalah kamu kepada kampungnya, itu yang diinginkan apanya? Kampungnya atau penduduknya? Eh? Eh penduduk. Paham ya? Menunjukkan bahwasannya apa? semuanya kembali ke mana? Hakikat. Hakikat terbagi menjadi tiga. Hakikat secara bahasa, hakikat secara syariat, hakikat secara uruf adat istiadat. Bahwasanya maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum wa jazakumullah. Subhanahu wa bihamdihi asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.